anugerah rahmat taufik dan hidayahnya pada siang hari ini kita masih ditakdirkan untuk melaksanakan suatu kewajiban di sholat Jumat di Masjid Agung baitul Rahman. Mahasirul muslimin rahimahullah sebelum kami sampaikan beberapa buah omongan sebagaimana biasanya kami mohon kepada para jamaah yang baru hadir untuk memenuhi sop-sop yang di depan yang masih kosong. Yang kedua kepada para jamaah yang ada di sebelah selatan Semoga ada ada kotak sodakoh yang belum dijalankan, mohon bantuannya kota tersebut dijalankan ke utara. Yang ketiga, kami mohon bantuan kepada para jamaah apabila di samping bapak ada anak kecil atau membawa anak, mohon diberitahu dalam pelaksanaan sholat nanti untuk tidak bertepuk tangan. Atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih. Marilah kita baca kepada Tuhan. Semoga apa yang kita kerjakan dan dilaksanakan pada siang hari ini senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada izin yang kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. pertemuan yang pertama dari pengurus NU Ranting Kebanjian Kota isi pengumuman dalam rangka kegiatan rutin pengajian Sabtu Kliwon yang diadakan oleh NU Ranting Kebanjian Kota Insya Allah pelaksananya besok pada hari Sabtu Kliwon tanggal 7 Maret 2015 jam 18.00 WIB atau Bahtan Maghrib tempat Masjid Besar Salafiyah Jalan Penarukan satu Kepanjen dengan pengasuh Bapak Kiai Imam Ma'ruf dengan kitab Wasiatul Mustafa. Yang kedua dari takmir Masjid Agung Baitur Rahman dalam rangka kegiatan pengajian rutin Senin Pahing yang diadakan setiap bulan untuk pelaksanaan hari Senin Pahing yang datang yaitu pada hari Senin Pahing tanggal 9 Maret 2016 jam 16.00 WIB atau Ba'dal Asar tempat Masjid Agung Baitur Rahman dengan pengasuh Bapak Kiai Imron Jamil pengasuh Pondok Pesantren Kiai Mojo Jombang dengan kitab Al-Hikam yang ketiga juga dari panitia dari Mas Takmir Masjid Agung Baitur Rahman Masjid Agung Baitur Rahman berserta Ahbabul Mustafa akan mengadakan kepanjen Berselawat yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 jam 19.00 WIB atau pada Isa tempat Masjid Agung Baitur Rahman dengan yang sama yang hadir Habib Syekh Abdul Qadir Asgar dari Solo. Demikian beberapa kumpulan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Ma'asirul muslimin rahimakumullah yang bertindak seotif pada siang ini adalah Bapak Kiai Lutfi Basri dan mohon untuk setelah sholat nanti untuk menjaga tempat marilah kita ikuti sejenak mengikuti wakil rahsana yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Lutfi Basri.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 itu mendapatkan ridho dari Allah dan juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda Allahumma amin. Masyarakat muslimin demikian juga marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita berharap mudah-mudahan dengan timbulnya rasa cinta di hati kita kepada beliau baginda Rasulullah saw menjadi sebab kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau baginda Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, terutama di hari Jumat ini, hari Jumat yang dikatakan sebagai hari yang penuh barokah, maka di hari Jumat juga disunahkan untuk memperbanyak bacaan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita berharap juga mendapatkan barokahnya hari Jumat. Kita umat Islam ahlu sunnah wal jamaah tentu meyakini adanya berkah. Karena berkah atau barokah itu disebut di dalam ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain, tatkala Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan, sebagaimana riwayatnya sangat masyur kita ketahui dan sering kita dengarkan dari guru-guru kita, dari dai-dai kita. Yang mana di dalam surat Al-Isra ada satu ayat yang menyebut tentang barokah yaitu ayat alladzi barakna haulahu al ayah yang artinya yang mana di sekitar Masjidil Haram itu alladzi yang barokna kami Allah memberi berkah haulahu di sekitar Masjidil Haram yaitu tanah suci Makkah. Jadi barokah itu pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan. Itu barokah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena itu orang yang tidak percaya dengan adanya barokah berarti ingkar terhadap ayat ini. Belum lagi di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang sering juga kita dengar tidak asing di telinga kita bila mana beliau menghadiri suatu acara pernikahan atau akad nikah beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam doanya pendek tapi penuh arti yaitu barakallahu laka wa baraka alika wa jam'a bainakuma fi khair semoga Allah memberkahi kalian berdua wahai kemanten isinya demikian maksudnya di sini mahlu syahidnya inti dari permasalahan bahwa Nabi pun Nabi pun mendoakan keberkahan kepada kedua kemanten. Berarti berkah atau barokah itu ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya muslimin di dalam riwayat Imam Bukhari radhiyallahu taala suatu saat diriwayatkan di sana Sayyidah Asma binti Abi Bakrin yaitu saudara atau saudari dari Siti Aisyah istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat beliau mengeluarkan jubahnya Nabi yang mana jubahnya Nabi itu konon sebelum Siti Aisyah wafat itu disimpan Artinya tatkala Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam wafat Allah, beliau mempunyai jubah yang disimpan oleh sang istri yaitu Siti Aisyah. Jubah itu di senantiasa dijaga oleh Siti Aisyah. Kemudian tatkala Siti Aisyah wafat, maka jubah itu diambil diambil alih oleh saudara eh, oleh saudarinya yaitu bernama Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala. Siti Asma ini mengatakan bahwa jubahnya Nabi sering saya cuci dan airnya itu saya berikan kepada masyarakat muslim yang sakit. Tujuannya untuk penyembuhan yaitu mengalap barokah dari jubahnya baginda Rasulullah saw alaihi wasallam. Nah, ini ada di dalam riwayat Imam Bukhari radhiyallahu taala. Berarti hadisnya adalah hadis sahih. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain antara lain Konon ada seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah muridnya sahabat radhiyallahu taala anhu bernama uh, ah, atau Sayyidina Yahya Ad-Dimari. Suatu saat beliau berusaha menemui salah seorang sahabat yang bernama Wasilah bin Asqaf. Tatkala Yahya bin Ad Dimari ini ketemu dengan sahabat Yahya bertemu dengan sahabat Wasilah bin Asqaf, maka Sayyidina Yahya bertanya, "Wahai Wasilah, apakah engkau dulu ikut berbaikat kepada Nabi dengan tanganmu sendiri?" Maka dijawab oleh sahabat Wasilah, "Ya, saya berbaikat dengan tanganku sendiri kepada Nabi Muhammad SAW." Berbaikat adalah bersumpah setia untuk membela kepentingan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepentingan Islam. Lantas Sayyidina Yahya ad meminta, wahai wasilah, tolong engkau sodorkan tanganmu agar aku dapat menciumnya, karena tanganmu itu sudah pernah menyentuh dari tangan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kurang lebih yang terjadi di antara para ulama-ulama terdahulu, para sahabat dan masih banyak lagi contoh-contoh yang ah, berkaitan dengan tabarukan mengalap barokah kalau orang Jawa mengatakan berarti semua itu ada tuntunannya kalaupun kita misalnya ma'asyar sini terhadap orang yang lebih sepuh pada kita atau pada seorang ulama atau orang-orang soleh kita juga ngalap barokah kita menyentuh mereka menyentuh barang mereka kalau mereka sudah dipanggil oleh Allah, maka kita menyentuh nisan mereka. Tujuannya adalah untuk mencari barokah. Itu semuanya ada contohnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta para tabiin dan para ulama salaf. Mudah-mudahan kita warga Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengingkari adanya barokah Biarlah kalau ada kelompok-kelompok lain misalnya mengingkari barokah, tapi kita akan melakukan keberukan itu karena memang keberukan semacam itu diajarkan di dalam ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadikan lecutan bagi kita untuk tetap ingin melestarikan ajaran ahlu sunnah wal jamaah khususnya di dalam madhab asyafi'i yang kita aduk di negeri kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya Allahumma amin. Ja'alna wa iyyakum al-faizin wa adkhalna wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqna wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin.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 saya sampaikan di dalam khutbah tadi Tentunya kita dewasa ini perlu waspada terhadap aliran-aliran yang menggerogoti akidah dan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah khususnya warga NU. Karena zaman sekarang ini zamannya fitnah. Banyak aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran para ulama-ulama kita pendiri NU. Bahkan juga tidak sesuai dengan ajaran ulama-ulama kita para wali songo yang menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia. Ada satu gerakan Wahabisme yang ini sangat bahaya sebenarnya. Wahabisme adalah suatu aliran yang konon dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang ada di daerah Saudi Arabia atau tepatnya di Najd, Najd wilayah Riyadh dan sekitarnya. Nah, ini mereka salah satunya adalah mengingkari tentang masalah keberukan. Jadi kalau kita memiliki keyakinan ziarah ke makam-makam para wali, makam-makam orang soleh, juga makam orang-orang tua kita, ini alhamdulillah kalau masih bisa dijaga dan dilestarikan. Karena di beberapa tempat di wilayah dunia ini ada beberapa kuburan para ulama kita ini sudah dibongkar oleh mereka. Cara membongkarnya pun kadang-kadang dengan cara yang biadab ada yang sampai dibom untuk dihancurkan. Jadi situs-situs Islam itu dihancurkan oleh mereka. Mereka tidak meyakini adanya tabarukan atau barokah. Bahkan mereka menuduh orang yang ziarah ke makam-makam tersebut sebagai pelaku syirik. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah perintah Memang dulu di awal-awal Islam, masih awal berkembangnya Islam, waktu itu masyarakat di Makkah Mukarromah atau orang-orang kafir Quraisy sebelumnya itu kan banyak menyembah patung. Karena banyak menyembah patung, kemudian mereka masuk Islam, maka sembahan patung itu hilang dari mereka. Kemudian ada beberapa orang tentunya yang ingin ziarah makam kuburan keluarganya itu dilarang oleh Nabi. Karena imannya belum kuat. Karena imannya belum kuat dilarang oleh Nabi. Jangan engkau ziarah makam pekuburan. Setelah perkembangan Islam di zaman itu pesat dan para para sahabat Islamnya saudara berdarah daging di dalam hati mereka, dalam kaidah mereka, dalam akidah mereka. Maka Nabi perintah untuk ziarah kuburan kata Nabi kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazuruha memang dulu kata Nabi aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur tapi sekarang setelah kalian sudah kuat maksudnya akidahnya ala fazuruha maka ziarahlah kubur untuk apa ya pertama orang ziarah kubur bisa saja untuk tabarukan sebagaimana kalau kita ziarah kepada para ulama-ulama terkemuka atau juga kalau kuburan itu milik keluarga kita, maka kita juga akan bisa mendoakan di situ karena Nabi juga perintah kepada yang lain seperti Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Yang namanya mayit itu menurut kaidah boleh tatkala orang itu dalam keadaan nazak maka perlu dibacakan Yasin. Atau sudah meninggal dunia sehari juga perlu dibacakan Yasin bahkan juga setahun pun karena juga namanya tetap mayit Nabi tetap perintah gimana? Iqra'u Yasin ala mauta rahu Tirmizi. Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Ini perintah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu faedah orang ziarah kubur adalah untuk membacakan Yasin kepada yang bersangkutan atau ahli kubur. Itu berkaitan dengan ziarah kubur. Berkaitan dengan barokah. Maka kalau kita mengusap nisannya orang-orang soleh kita ngalap barokah. Itu boleh. Kita datang ke makam pekuburan, berdoa, mengalap barokah dari kuburannya orang soleh itu juga boleh. Nabi pun dulu setiap setahun sekali Nabi datang ke pekuburannya Sayyidina Hamzah, sang paman, paman beliau. Yang mana beliau Sayyidina Hamzah itu Istisyat atau mati syahid dalam perang Uhud. Beliau Nabi kita selalu datang setiap setahun sekali namanya haul, setahun sekali itu. Dan Nabi kalau sudah datang ke makamnya Sayyidina Hamzah, doanya Nabi ini istimewa. Baca, bacaannya salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma badar. Itu salam Nabi khusus untuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala. Kenapa? Karena Sayyidina Hamzah itu waktu perang Uhud termutilasi atau dimutilasi kalau istilah sekarang sampai 70 luka. Maka Nabi ini merasa iba, merasa sedih, merasa prihatin sampai Nabi itu punya keinginan, keinginan beliau adalah kalau bisa aku pegang 70 orang kafir pures dan aku bunuh mereka. Tapi oleh Allah SWT dicegah. Allah berfirman, kalau yang artinya kalau engkau akan ber kalau engkau akan membalas dendam, membalas bukan dendam ya. Kalau engkau akan membalas ya balas sesuai dengan apa yang apa dilakukan oleh mereka. Fa'in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Kalau engkau akan membalas mereka fa'aqabtum bima ukim bi, yaitu sesuai dengan apa yang diperlakukan oleh mereka. Gampangnya begini, ambil saja seorang tokoh kafir Quraisy, kamu mutilasi sampai 70 luka. Jangan kamu ambil 70 orang, kamu bunuh semua, kau lukai semua itu namanya tidak adil. Itu adalah Eh, teguran Allah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walain sobartum lahu khairul lisabirin. Tapi kalau kamu sabar, kamu tidak balas itu perilaku mereka, maka itu tentu adalah bagit bagi sangat baik untuk kalian. Karena itu Nabi salamnya disesuaikan dengan ayat ini Salamun alaikum Semoga keselamatan atas dirimu Wahai Sayyidina Hamzah Bima sobartum dengan apa yang engkau Eh, kesabaran yang kau lakukan mau bedar sesungguhnya balasan paling tinggi itu kelak di akhirat nanti. Ini adalah eh, apa namanya? Nabi setiap tahun untuk apa? Ya, ngalap barokah dengan wilayah yang ada atau daerah yang ada makbaronya Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anu setiap tahun dikatakan ala ala ra'si kulli haulin setiap tahun. Makanya orang-orang kita Orang Ahlussunnah wal Jamaah kadang-kadang juga mengadakan haul untuk keluarganya yang meninggal dunia ini dalilnya diambil dari hal tersebut. Masa muslimin berbarokah itu sangat uh, apa ya? punya nilai di kalangan ulama-ulama salaf punya nilai. Ada seorang ulama ah orang soleh minal aulia bernama Syekh Besir bin Harith radhiyallahu taala Ini orang soleh, orang yang ahli ibadah, istiqomah. Zikir pada Allah istiqomah, belajar agama istiqomah, luar biasa. Ini dikenal bahwa tangan beliau ini tangan barokah. Kalau mau pegang sesuatu maka sesuatu itu menjadi barokah berkat tangannya siapa? Syekh Besir tadi itu. Diriwayatkan suatu saat di kampung beliau, sebut saja di Kepanjen ini, biasanya ada orang beberapa orang suka nongkrong-nongkrong di jalan. Nongkrong di situ bukan berarti harus maksiat, tapi nongkrong di situ ya minum kopi, mungkin barangkali makan-makan ya, makan kacang. Kalau saya gambarkan di Kepanjen sini ya tidak ada arti di dalam nilai ibadah. Maka di antara mereka ini kemudian urunan. Setelah urunan mendapatkan uang 20 dirham. Mungkin saya gampangkan itu dapatlah 200 ribu gitu ya. Saya gampangkan. Dapat dapat 200 ribu kumpulan uang urunan maka salah satu dari mereka disuruh, "Eh, kamu pergi ke pasar, kamu belanja, ya beli kacang, beli gorengan ya, beli apa minuman ya. Mungkin minuman semacam minuman teh botol dan segala macam semacam itu untuk apa? Untuk ngobrol kan biasa, umum kayak demikian ya. Subhanallah, utusan ini saya beri saja namanya Ahmad begitu saja, biar mudah untuk ceritanya ya. Akhirnya Ahmad ini pergi ke pasar. Setelah di pasar ternyata subhanallah di pasar itu ada orang berebut satu buah semangka yang dijual. Satu buah semangka dijual, semuanya kepingin beli semangka ini. Ada yang menawar, ya mungkin sistemnya semacam lelang. Misalnya sekarang saya beli 10 ribu Kata yang satu, oh jangan, jangan sama dia Saya aja yang beli 15 ribu Oh jangan, saya 25 ribu Walhasil rebutan untuk mendapatkan sebuah semangka Ahmad ini bingung, ada apa orang-orang ini kok rebutan beli semangka? Maka si Ahmad bertanya, kenapa kok kamu berebut dengan semangka ini? Maka orang-orang mengatakan, oh ini semangka baru saja disentuh oleh tangannya Syekh Bisir bin Harith Karena itu kami percaya bahwa semangka ini berbarokah. Karena itu kami berebut untuk mendapatkannya. Maka si Ahmad itu langsung memutuskan kalau gitu saya beli 200 ribu Saya beli 200 ribu Setelah dibeli jadi Dibawalah ke teman-temannya yang tukang nongkrong Ya nongkrong-nongkrong tanpa arti itu ya Kemudian teman-temannya bertanya Mana belanjaanmu? Ini semangka Katanya kamu ini orang gimana sih? Masa semangka harganya 200 ribu? Mana yang lain-lainnya? Kamu ini gak, gak punya otak ya? Maka si Ahmad mengatakan, oh kamu belum tahu rahasianya semangka ini. Ini semangka luar biasa ada rahasianya. Setelah ditanya apa rahasianya, maka ceritalah si Ahmad. Ini tadi di pasar orang berebut semangka karena berkat semangka ini disentuh oleh tangannya Syekh Bishr bin Harith radhiyallahu taala. Maka orang-orang yang ada di sekitar itu berpikir dan bertanya-tanya. Ini siapa Syekh Bishr itu? Dikatakan ini orang soleh, ahli ibadah, ahli ilim. Maka kawan-kawannya berkata demikian. Subhanallah ya, ini baru di dunia ini. Tangannya sebesir yang pegang semangka, semangka dipakai rebutan orang. Ini mulianya gimana ini di dunia? Apalagi besok di akhirat. Di dunia aja sudah kelihatan bekas sentuhan untuk rebutan orang, apalagi besok di akhirat, pasti sebesar ini akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Maka dengan demikian orang-orang yang tadi suka nongkrong bertobat kepada Allah SWT dan akhirnya menjadi ahli masjid, ahli jamaah sholat sampai juga hadir pada majlisnya Syekh Bisir bin Haris radhiyallahu taala. Itu berkat perubahan dari orang soleh yang berbarokah bisa merubah lingkungannya. Mudah-mudahan kita kecepatan barokahnya orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita suatu saat diangkat menjadi orang soleh sehingga kita bisa memberkati orang-orang setelah kita. Allahumma Amin. Berkat dengan apa yang seterusnya kita ambil dari orang-orang tua di kalangan kita. Bapak-bapak hadirin dan, dan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada barokahnya. Mudah-mudahan kita semua amalan kita diterima oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi a'marina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi durriyatina, wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi afhamina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi masajidina وبارك لنا في مدارسنا وبارك لنا في معاهدنا وبارك لنا في مجالسنا وبارك لنا في حركاتنا وبارك لنا في سكناتنا يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا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 Tak barokah ya Oh, di sini tak ada buat tugas. Baik, يعني بارك الله چنگے یا تے باندې الحمدلله سين منه Sini. Sini. Makasih ya. Mau menyampaikan salam ya? dari Hamid Tot. Oke. Oh, masalah. ketemu di mana? Mantan tempat di sana. Oh, namanya siapa? Ahmad Rofiki. Ahmad? Ahmad Rofiki. Rof Rofiki. Rumahnya di sini? Bukan, mondok di sini. Oh, lah rumahnya aslinya mana? Madura. Oh, terus ke Abdul Tohir gitu? Iya bilang ke sini pondok di sini oh, ke Malang ya kalau mau ke Malang kalau mampir ke Singosari Singosari atau ini salam kali salam Waalaikumsalam Assalamualaikum Pusing aku. Pak Haji Munir kok iya. konten.